Alhamdulillah bila misalnya salam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Jal ma'alif wa rahmatullah nafa'na biya bilum bidarin amin Saya kemana kemarin? Al-Mabdi Muzdalifah <clears throat> Kita akan bahas tentang kewajiban haji yang kedua Asani yang kedua al-mabidu bi Muzdalifah yaitu melaksanakan mabid di Muzdalifah. Waktuhu waktunya min muntasafil lailatin nahri ila tulu'il fajri. Waktunya melaksanakan mabid di Muzdalifah adalah dari mulai tengah malam pada malam lebaran ila tulu'il fajri sampai terbitnya fajar hari itu. Al-Qadrul Wajib kadar yang diwajibkan untuk melaksanakan mabit adalah lahdotun walaupun sebentar min ba'di muntasafil lail asalkan setelah pertengahan malam. Jadi pertengahan malam di sini artinya malam itu dibagi seumpama ada 11 jam berarti dibagi dua. Kalau sudah lewat 5 jam setengah berarti sudah masuk pertengahan malam. Itu maksudnya. Sunanul mabit, sunnah-sunnah mabit. Jadi biasanya itu para jamaah haji untuk <clears throat> memberikan pencerahan kepada yang belum pernah melaksanakan haji. Tanggal 8 itu mereka mabit di mana Lalu mereka berangkat menuju ke Arafah. Dari Mina ke Arafah itu pasti lewat Muzdalifah. Lalu kemudian mulai malam 9 itu mereka menginap di Arafah. Tanggal 9-nya wukuf di Arafah. Masuk sholat maghrib, mereka bergerak menuju kepada eh, Mina <clears throat> menuju ke Mina tapi sebelum menuju ke Mina mabit dulu Mas Dalifa. biasanya mereka melaksanakan sholat maghrib dan isya kalau belum berlalu sepertiga malam yang pertama tapi kenyataannya tidak biasanya mereka itu pasti kelewatan sepertiga malam yang pertama oleh karenanya mereka kebanyakan jamaat takdim di Arafah nanti dari mabit Mas Dalifa langsung ke Mina untuk lempar jumroh akobah itu. Nah ini kita sekarang berbicara tentang mabit di Muzdalifah itu. Jadi sunnah-sunnah mabit yang pertama al-ghuslu laha in lam yatasil bi Arafah. Sebelum mabit kita mandi. Kalau sumama di Arafah tidak mandi. Tapi kalau di Arafah sudah mandi karena waktunya sangat mepet. Jadi artinya dari Arafah Muzdalifah langsung ke Mina gitu pada hari itu juga, malam itu juga. Yang kedua, salatul maghrib wal isya jam atakhirin. Nah ini. Salat maghrib dan isya dengan cara jam atakhir. Itu pun kalau tidak berlalu sepertiga yang pertama. Tapi kalau kira-kira berlalu sepertiga yang pertama, yaitu waktu ikhtiar, lebih baik jam takdim. Yang ketiga, ahdu sab'i khasayat minha lirami jamratil akobah. Ketika Mabid, bin Muzdalifah itu ngambil batu di situ untuk Rami jumroh Akobah saja. Kalau jumroh yang tiga besok itu itu lain lagi kan nggak nggak diambil dari sana. Lil itiba itu semuanya adalah supaya mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi SAW. Itulah Nabi kita Muhammad SAW mengambil tujuh batu kerikil untuk dilemparkan pada malam Lailatul Nahar. Yang keempat ayat taqaddam ad-du'afatu wan nisa'u ila Mina ba'da mutasafil lail in aradu taqdim ar rab taqdim ar-rami lil itiba' wal yarmu qabla zahmah. Dari Mabit bin Muzdalifah itu sebetulnya ada pilihan. Langsung ke Mina, ngelempar. Kemudian tahallul. Atau dari Muzdalifah langsung ke Mekah, tawaf. Ifadah. Langsung tahallul. Fem, Setelah sa'i langsung tahallul. Kalau sa'inya belum didahulukan. Karena pada malam itu keempat pekerjaan itu sama-sama masuknya yaitu romi jumlah Qobah. nahar menyembelih tawaf ronhat <clears throat> romi halak dan apa mencukur rambut. Itu pada malam itu masuk waktunya bersamaan. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik sesuai dengan tertibnya. Romi dulu. Jadi dari Muzdalifah Romi dulu. Kemudian menyembelih kalau ada sembelihan, lalu kemudian mencukur rambut, baru kemudian melaksanakan tawaf. Kemudian tapi kalau untuk para orang-orang tua manula atau para wanita hendaknya didahulukan untuk berangkat ke Mina setelah pertengahan malam. Sebelum nanti datang kebaikan orang. Nah, tapi sekarang nggak seperti itu prakteknya. Karena berbaur antara yang tua dengan yang muda di dalam mobil-mobil masing-masing dengan rombongan juga masing-masing. Terus yang kelima, salatus subuh fi awal wagat summal isyighal bi dzikrillah ilal isfar. Kemudian pada hari itu, pada malam itu, nah dia melaksanakan salat subuh di awal waktu, kemudian menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah Taala sampai waktu isfar. Waktu isfar itu adalah waktu yang e, mulai meninggi, mulai apa? mencuat cahaya matahari sehingga bisa dibedakan antara ya, siapa yang di samping kanannya dan siapa yang di samping kirinya. Tsumma yatawajjahu ba'daha mubasyaratan ila Mina. Kemudian setelah itu langsung mereka berangkat ke Mina. Hari esoknya. Tapi kebanyakan malam, pada malam itu juga gitu. Jadi setelah masuk pertengahan malam langsung mereka berangkat ke Mina. Dari Mina ada langsung halak istirahat, ada yang langsung ke Mekah untuk menuntaskan itu dengan tawaf. Yang keenam Yusannul wukuf bi masy'aril haram wa yadhkurullahu fihi. Sunnah untuk wukuf sebentar untuk mengambil hikmah. Mengambil hikmah pelajaran. Wa masy'arul haram wa muzdalifatun kulluha. Dan masy'arul haram di sini adalah semua Muzdalifah. Boleh langsung lewat pun juga boleh gitu Jadi nggak harus mabit. Yang penting berada di Muzdalifah setelah pertengahan malam. Jadi langsung begitu berada di Muzdalifah langsung jalan pun nggak jadi masalah. Wagilah huwa jabalun bi akhir Muzdalifah yugalarhu guzah. Wagilah wal masjidul ladhi bi bil jabal. Yang ketujuh di antara sunnahnya mabit bi Muzdalifah adalah al-isra fil ubur inda wadil muhassir. Ketika melewati wadi muhassir itu cepat-cepat kita berlalu wa huwa bigadri ramyati hajarin ba'da Muzdalifah yaitu setelah keluar dari Muzdalifah kira-kira 100 meteran lah kira-kira dari situ. Kenapa kita itu diperintahkan untuk cepat-cepat ketika melewatinya? Karena tempat itu adalah tempat yang sudah pernah diturunkan bala oleh Allah Taala, yaitu Allah mengazab Abroha dan tentaranya dengan apa? Melempar kepada mereka batu-batu ababi, eh, batu-batu daripada neraka yang dibawa oleh burung-burung ababil itu. Jadi ngambil hikmah di situ. Jadi kenapa kok tidak diperintahkan untuk cepat-cepat? Karena tempat-tempat yang pernah dikutuk oleh Allah Taala itu masih bisa berkemungkinan ada kutukan lanjutan, ada azab lanjutan. Ya sunnah kan kalau seumpama suatu tempat itu digunakan untuk maksiat, maka dinetralisir dulu sebelum digunakan atau sudah terlanjur digunakan untuk maksiat maka hendaknya diselamati bacakan maulid, bacakan rotib dan sebagainya supaya tidak ada efek tidak baiknya di tempat itu. Yang kedelapan, wastahsinu ba'dul ulama qira'ataha zainil baitain alladziina kana Sayyiduna Abdullah bin Umar bin Khattab yatamatsalu bihima inda mururihi biwadil muhassir. Sebagian ulama menganggap baik, tidak sunnah karena sunnah itu berasal dari pekerjaan Nabi. Di sini tidak sunnah. Tapi dianggap baik. Kalau seumpama ketika melewati Wadi Muhasir, membaca dua bed ini. Yaitu bednya sahabat Abdullah bin Umar. Ilai tagdu galigan wadi wadi wadinuha mu'taridun fi batniha janinuha mukhalifan dinan nasara dinuha قد ذهب الشهم الذي ilaika galigon mereka kepadamu telah pergi dalam keadaan susah wadinuha orang yang tersakiti karenanya muqtaridon fi batniha merintang fi batniha di dalam perut buminya janinuha mukhalifan dinan Nasara yang bertentangan dengan agama Nasara di Nuha. Gadzahaba syahmul ladzi yazinuha telah pergi lemak-lemak yang tadi telah menghiasinya. Duhul waktu asbabi tahallul. Maksudnya waktu sebab-sebab seseorang itu boleh bertahallul. Binti Safi Lailatin Nahri yadkhulu waktu khamsati ah, Ini. Pada malam lebaran, ketika sudah masuk pertengahan malam lebaran, maka masuk pula lima pekerjaan. sama salah satu minha sama asbab asbab tahalluli, tiga pekerjaan dari lima pekerjaan itu disebut sebagai sebab-sebab tahallul. Kalau kita sudah melakukan dua dari tiga itu berarti tahallul sudah. Tahlul awal ya, tahlul sani setelah mabit di Mina. Yang pertama Romyu jamratil akobah. Yang pertama melempar jumrah akobah. Akobah itu jumrah itu kan ada tiga. Sugroh, Usto, akobah. Pada malam lebaran itu yang kita lempar cuma jumrah akobah saja. Usto sama sugroh enggak. Besok malamnya baru kita lempar. Kalau umroh enggak pakai. Umroh enggak pakai ada. Ngelempar. Enggak pakai mabit. Muzdalifah, mabit, mina itu enggak pakai semuanya itu. Terus yang kedua, al-halqu awi taksir wa rukun. Yang kedua, menggundul kepala atau memotong pendek rambut. Dan itu termasuk rukun, bukan wajib. Yang ketiga, tawaf ifado Itu semuanya masuk pada malam lebaran, pertengahan malam lebaran. Wa rukun. Bihadhi salasa asbab tahalluliyah wa yadkhulu kadzalik. Maka dengan melaksanakan tiga hal tadi yaitu romi, halak, tawaf itu dinamakan asbab tahallul. Berarti dia sudah melakukan sebab-sebab seorang bertahallul awal. Wa yadkhulu dan dengan pertengahan malam dari malam lebaran itu masuk juga waktunya mabit bimuzdalifah Bahwa wajibun. Yang kelima an-nahru ay azabhu wa sunnatun. Yaitu menyembelih binatang sembelihan waqad yakunu wajiban idza nazarahu wa yukrahu ta'khiru hadzal a'mal an yaumin nahar dan makruh hukumnya kalau pekerjaan-pekerjaan tersebut diakhirkan sampai hari lebaran. At-tahallul min ihram sekarang kita akan bahas tentang tahallul dari ihram. Ihram itu adalah masuk dengan niat haji atau umrah. Lil haji tahallulani. Kalau manasiknya itu manasik haji, maka ada dua tahallul. At-tahallul awal, tahallul yang pertama, idza amilasna ini min asbabi tahallul, tahallala at-tahallul awal. Kalau dia sudah melakukan dua hal daripada sebab tahallul yang tiga tadi yang disebutkan, maka berarti dia telah melaksanakan tahallul awal. Fayjuzulahu kalau sudah tahallul awal boleh dia melakukan an yubashira jami'a makana haraman ma'ada mahtasu binisa. Semua hal yang diharamkan boleh dilakukan selain yang berkaitan dengan perempuan. Apa yang berkaitan dengan perempuan? Bahwa salah satu ada tiga. Akdun nikah melaksanakan akad nikah belum boleh. Wal mubasyarah melakukan hubungan badan belum boleh. Wal jima' gitu. Sampai tahlul yang kedua. Terus tahlul sani. Yang kedua adalah tahlul yang kedua di dalam manasik haji. Wa yasuru idza amila sabab tsalis akan dilaksanakan kalau dia sudah melaksanakan sebab yang ketiga. Fajuzu lahu an yubashira jami'a makana haraman hatta nisa. Maka dia boleh untuk melangsungkan semua apa yang diharamkan, bahkan walaupun berkaitan dengan perempuan. Ya, jadi romi, halak, tawaf. Dua saja daripada tiga yang dilaksanakan tahlul awal. Kalau semuanya dilaksanakan, sudah. Selesai daripada pekerjaan haji. Tinggal wajibnya yang belum selesai. Apa itu? E, tinggal mabit di Mina sama melempar jumlah yang tiga itu. Boleh nafar awal, boleh nafar tani. Gitu. Itu termasuk wajib, bukan termasuk sunnah. Kalau sudah nafar awal, kita laksanakan sesuai dengan syaratnya, ah, selesai sudah. Pekerjaan haji semuanya selesai. Tapi kalau pekerjaan rukunnya selesai pada malam lebaran itu bisa diselesaikan semuanya. Dengan melaksanakan dua dari tiga tadi berarti tahlul awal. Kalau tiga-tiganya kita laksanakan berarti sudah tahlul tani. Jadi kalau sudah tahlul awal berarti semuanya boleh dilakukan. Pakai pakaian boleh. Memakai uangian boleh. Semuanya yang dilarang itu boleh. Kecuali yang berkaitan dengan perempuan saja nggak boleh. Kemudian Wa yasulu idza amila as-sabab thalis wa yajuz lahu libashir jami'a makan haram hatta nisa. Hadza idza sa'a ba'da tawafil qudum ini pun kalau seumpama dia sudah sa'i. Kalau belum sa'i ya tunggu sampai sa'i selesai juga. Fa idza lam yas'a lam yatahalla tahallatani illa idza sa'a ba'da tawafil ifadah wa ba'da al-khalaq warami. Kama qala sahibu Safwat Zubat sebagaimana dikatakan oleh sahib Safwat Zubat Bisnaini mil halkin waram yin nahri awit tawafi halla galmud dufri. Dengan dua hal dari mencukur rambut atau melempar pada hari nahar atau tawaf. Halla maka boleh sudah memotong kuku. Wal halku mengundur rambut, wal lubsu memakai pakaian, wasaidun memburu binatang boleh Wayubahu dan boleh diperbolehkan bisa disini dengan melaksanakan yang ketiga yaitu tawaf, wat'un wa wa'nikah. wa nikah. Itu melaksanakan hubungan badan maupun akad maupun nikah. Wa yusanu tartibu bainahunna ala hurufi ranhat dan sunnah untuk melaksanakan pada malam itu dengan tertibnya huruf ronhat, ro romi, Nun nahar nyembelih. Ha halam. Baru kemudian tawaf. Jadi pertama kali masuk malam eh, pertengahan malam eh, 10 masuk ke Mina kita lempar jumrah akobah. Setelah lempar semuanya har. Kalau dia itu punya korban dia sembelih. Kemudian baru cukur rambutnya. Setelah cukur rambutnya baru ke Mekah untuk melaksanakan tawaf. Sunnahnya seperti itu sebagaimana hal itu dilangsungkan dan dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wa yusannu kadzalik at-tatayyubu wad-duhnu wal-lubsu baina tahallulain. Dan sunnah juga atau tayyub pada malam itu untuk memakai nyawangi kan sudah nggak udah nggak dilarang lagi. wad memakai minyak, walubus memakai baju, baina tahallulain antara dua tahallul. Wa kadzalika dan begitu pula takhirul wata an ayyami mina ba'da tahulil tani eh, supaya tidak berhubungan badan dengan istri dahulu sampai selesai daripada tahallul yang kedua. Asalis yang ketiga, Romyu Jamratul Aqabah yaitu melempar jumrah akobah itu termasuk wajib. Waktu waktuha dan waktunya seperti tadi sebutkan min muntasafi lailatin nahri ila ghurubi syamsi akhiri ayyamit tasyrik. Mulai pertengahan malam pada malam lebaran sampai terbenamnya matahari pada hari tasyrik. Syurutu rambi jamratil akobah, syarat melempar jumrah akobah. Jadi melempar jumrah akobah itu termasuk wajib sama wajibnya seperti melempar jumrah yang tiga itu. Cuma kalau malam itu khususon itu termasuk yang e, menjadikan orang yang haji itu tahlul awal gitu. Jadi melempar jumrah akobah itu berarti berapa kali? Berapa kali? Empat kali. Malam lebaran. Lalu tanggal 10 malam tanggal 11 malam, tanggal 12. Eh, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Tanggal 11-nya, tanggal 12-nya sama tanggal 13. Berarti 4. Kalau ambil nafar tsani, kalau ambil nafar awal berarti uh, cuma 3 jumrah akobah. Nah, jadi kan jumrah yang 3 itu kan harus lempar tanggal 11, 12, 13. Kalau ambil nafar awal berarti kan 11, 12 gitu. Nah, berarti kita melempar jumlah akobah itu, itu empat kali kalau nafar tani, tiga kali kalau nafar awal. Jadi lebih daripada kita melempar jumrah wustoh sama sugroh. Jadi kenapa kok diambil pangkalnya gitu? Yang kubro, bukan yang sugroh ya. Kubro itu kan yang sumbernya gitu. Sumber permasalahannya. Jadi ibaratnya itu iblisnya langsung gitu yang kita lempar. Nah, tapi sekali lagi melempar jumroh itu bukan melempar setan. Tapi melempar jumroh itu karena kita diperintahkan. Itu yang pertama. Kemudian sedangkan yang kita lempar itu sebenarnya bukan setan. Kalau kita maksudnya melempar setan ya setannya ketawa-ketawa sama kita. Karena setannya nggak di situ gitu. Mana ada setan mau dilempar itu. Tapi di situ adalah mengikuti apa yang telah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih eh, Sayyidina Ismail, maka di situ dia dibisiki sunnah untuk kemudian diambil batu dilempar. Fem, eh sayyalain, pergi engkau wahai yang dilaknat. Nah, maka melempar inilah kemudian di Jadikan sebuah syariat yang tentunya syariat itu mempunyai hikmah. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah kita harus mujahadah kalau mau jadi orang baik. Pem, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu ternyata jangan pun kita Nabi Ibrahim aja seorang nabi di di apa dibisiki, ditipu, digoda, apalagi kita gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ternyata sesuatu pekerjaan yang hissi itu bisa merubah suatu yang maknawi gitu Seperti kalau kita lempar iblis. Iblis itu kan diciptakan dari api. Kalau dia kita lempar dengan batu, harusnya sakit apa tidak? Enggak sakit karena dia berupa api. Gitu. Ya kan? Ah, tapi di situ melemparnya itu, itu dapat menjadikan setan itu pergi, gitu jauh. Makanya kan sunnah kalau kita itu lagi datang merasa ada bisikan, kita ambil batu dan kita lempar sebelah kiri kita. Asalkan lihat-lihat dulu sebelah kiri kita ada orang enggak gitu. Nah, sunnah dan itu sangat mujarab dalam mujahadah untuk mengalahkan setan itu. Nah, kalau enggak ada batu, ambil ludah dulu tadi. Auzubillahi minka gitu. Nah, itu sangat berarti untuk kejiwaan kita. Itu sangat berarti. Uh, enggak, kalau, dalam salat enggak. Karena termasuk yang makruh kita itu me, me, me, eh, meludah. Kecuali kalau memang ada sesuatu makanan, sisa makanan dan sebagainya, baru. Nah, tapi kalau tidak, enggak. Karena tidak sopan untuk kita meludah di depan hadrat ilahiyah gitu loh. Nah, tapi itu di luar sholat itu. Dan itu bermanfaat sekali gitu. Jadi banyak hal di dalam pekerjaan haji itu yang hikmahnya sesuatu yang bisa dibaca. Artinya hikmahnya itu ketahuan gitu. Nah, di antaranya seperti melempar jumrah itu. Nah, walaupun ada juga di antara masyarakat-masyarakat awam yang mereka menyangka dan meyakini bahwasanya itu benar-benar melempar iblis. Iblisnya atau setannya itu sedang diikat sama malaikat sehingga dia tidak bisa lari dilempar malaikat. Paham? Pernah juga kita pada waktu itu dikagetkan dengan berlarinya seseorang dari arah yang jauh. Setelah mendekat kepada kita, dengan nafas yang tersengal-sengal dia tanya, mana iblis? Iblis mana yang besar itu? Setan <laughs> kabir, Fen, Gitu. Akhirnya saya bilang, di sana, tapi tidak lari. Gali lagi marah sama dia. gitu. <laughs> Nah, jadi marah bagus, nah, tapi bukan di di apa dilampiaskan ke jumroh gitu loh. Nah, karena jumroh itu bukan setan. Jumroh itu cuma romes, simbolis saja. Untuk kita benar-benar melawan setannya gitu loh. Jadi kita ngelempar, ngelempar setan. Artinya udah aku karena setan ini jadinya aku seperti ini. Aku harus melawannya gitu loh. Hikmah yang terbesar itu di situ gitu loh. Bukan dengan apa dengan uh, apa marah dan sebagainya dia itu melempar enggak. Syurutu ramyi jamratil aqabah tis'atun. Ada sembilan syaratnya. Yang pertama yakun ramyu min asfaliha. Melempar itu dari bawah. Apa maksudnya? Hakadha istatar fuqaha liwujudi jabalin fi zamanil madi. Jadi sekarang ini kan semua jumroh kita mau ngelempar dari mana saja itu sudah bisa, ya kan? Nah, dulu Jumrah Koba itu, itu di belakangnya itu ada gunung. Di belakangnya itu ada gunung. Arah ke Mekah, arah kiblat. Itu ada gunung. Nah, sehingga kalau kita ngelempar dari sini, nggak sah. Dari atas, nggak sah, harus dari bawah. Nah, sekarang nggak ada atas, nggak ada bawah. Semuanya di tengah-tengah. Nah, oleh karenanya di, diperhatikan ya. Ada jumrah sugro, ada jumrah wusto, ada jumrah kubro. Jumrah wusto sama sugro, kamu lempar dari mana saja boleh. Tapi kalau jumrah kubro enggak. Jumrah kubro kalau dari arah yang Mekah, itu enggak boleh. Kenapa? Karena dulu ada gunung di situ. Makanya sih dikatakan min asfaliha. Kalau ngelempar itu harus dari bawah. Bukan dari atas. Atas itu atas gunung maksudnya. Nah, sekarang udah enggak ada atas gunung. Makanya kan semuanya jumrah itu bundar gitu dari mana saja bisa. Kecuali jumroh aku akobah. Tengah putus langsung. Yang pernah haji, dia tahu. Yang belum pernah haji, supaya dia itu ingat-ingat terus gitu. Kalau dari sana, gak sah. Nah, tapi ada pula yang ulama yang mengatakan yang di sini yang penting kan masuknya batu itu ke jumroh. Sekarang dulu memang ada gunung, sekarang kan nggak ada gunung. Jadi dari mana saja bisa. Nah, tapi lebih baik haji itu dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para ulama semua. Nah, oleh karenanya kita ambil dari arah sini boleh, sini boleh, sini boleh, tapi sini jangan. Arah kiblat jangan. Khuruja minal khilaf. Terus yang kedua, kau kaunu sab'i hasayat dan tilwa ukhra. Kalau kita ngelempar jumroh kubro, begitu pula wusta dan sugra, itu harus kita lempar satu persatu. Enggak boleh langsung tujuh, blok langsung lempar. Enggak. Satu lemparan. Dua. Dan seperti orang lempar. nggak boleh seperti naruh ini, Seperti orang lempar. Gini. Terus. Ayakunal marmi bihajaran. Yang kita lemparkan ke jumrah itu. Itu adalah berupa batu. Faham gak sah kalau bukan batu. Walakfi khazafin nggak sah kalau seumpama genteng. Atau kayu. Atau besi dan sebagainya. Itu orang awam kadang-kadang gak peduli. Payung pun dilempar gitu kadang-kadang. Nggak tahu apa maksudnya. Gitu. Yang keempat ayusamma romyan. Walayakul wada. Jadi harus seperti keadaan orang yang melempar. Nggak cukup kalau seumpama dia meletakkan gini. Harus melempar. Terus. kau Kaunuhu bil yadi juga bigariyat. Jadi harus dengan tangan, nggak boleh dengan taruh sini. Nggak boleh. Atau dengan kaki dan sebagainya harus pakai tangan. Isobatul marma yakinan harus kita mengenai ke sasaran. Sasaran itu bukan bukan bukan apa bukan wajib ya, tapi maksudnya ke tempat itu loh. Itu yang harus. Enggak harus kena sasaran, tapi harus masuk ke dalam tempat penampungan yang ada di tengah-tengah sasarannya itu masuk ke situ. Bukan sasarannya. Yang penting masuk ke situ. Jadi nggak harus kena batunya. Oh, nggak kena batunya berarti harus diulang nggak. Terus Wawal haud, yaitu yang di lingkarannya itu. Oleh itu iza asobah syakhis walam yakofil haud. Maka kalau seorang kita lempar kepada sasarannya, temboknya itu, lempar, udah itu mental keluar lagi, bukan masuk ke dalam, harus diulang, nggak sama lah. Karena yang penting masuk ke dalam, bukan di situ, bukan sasarannya itu. Gitu. Terus yang kesembilan, gasdul marma, yang kedelapan gasdul adam, yang ke tujuh adam sarif. Jadi tidak ada niatan lainnya kecuali hanya untuk melaksanakan kewajiban haji. Lain halnya kalau seumpama dia itu ingin melempar seseorang. Kebetulan langsung masuk ke dalam lingkaran itu. Ah sekalian aja sudah. Nah, nggak boleh. Harus lihatnya itu adalah melaksanakan kewajiban haji. Yang kedelapan Ghazul Marmah. Dia bertujuan dengan melempar itu sasaran itu yang yang lingkaran itu. Maka tidak sah kalau seumpama dia melempar dengan tujuan untuk melempar monumen ini itu. Enggak, harus ke dalamnya. Yang kesembilan, naga belaguru bisa mas akhir ayam tasyrik. Jadi harus sebelum terbenamnya matahari pada akhir ayam tasyrik. Kalau sebelum itu kemudian kita tidak melemparnya, berarti kita kena kafarah. Al-ajzu an-rami. Bagaimana kalau seorang kita tidak mampu untuk melempar? Karena lempar itu kan membutuhkan kekuatan. Ingatkan bagaimana ketika terjadi tragedi Mina. Nah itu kan karena mereka rombongan pem ingin berangkat bersama-sama. Kemudian di tempat yang sempit itu e, kipasnya itu mati, lampunya mati dan sebagainya. Mereka e, dalam keadaan kacau karena ketakutan, kebingungan. Akhirnya mereka terinjak-injak gitu loh. Nah, oleh karena itu, maka sama di sini. Melempar jumroh itu termasuk pekerjaan yang berat. Berangkatnya dari hotel menuju ke sana. Dan menunggu sampai 6 jam lebih berada di Mina. Itu adalah suatu pekerjaan yang sangat berat. Nah, sekarang bagaimana kalau semua dia itu tidak mampu untuk melaksanakannya? Katanya, man ajazani rami wajab wajib nabatu man yarmi anhu walau bi ujratin fadilatin amma ihtajuhu. Kalau semua ada seorang yang tidak mampu untuk melempar, maka wajib dia menggantikan orang lain yang melemparkan untuknya walaupun dengan upah gitu. Biujatin fajilatin amahitaju dengan upah yang lebih daripada yang disyaratkan apa yang dibutuhkan gitu. Wadabitul ajaz kapan seorang itu dianggap seorang yang tidak mampu, lemah? Apa katanya bihaisu talhaquhu masyaqqatun la tuhtamal adatan lau zahaba lirammiha. Yaitu sekiranya dia mengalami atau menghadapi kesulitan yang kalau semua dia paksakan dia tidak akan mampu untuk mengalaminya. Walau satu fi mabadu lam yajib alih yang ada tuh, Walaupun setelah itu kemudian dia bisa. Pada saat itu dia sakit, tapi setelah itu dia sembuh setelah di apa diperintah eh, diperintahkan seseorang untuk menggantikannya, sembuh ternyata. Maka hukumnya enggak wajib diulang. Wa istaratu fin naib an awalan an nafsihi tsumma ajiz. Nah, jadi siapa saja boleh menggantikannya. Mau suaminya, mau istrinya, mau anaknya, siapa saja boleh. Yang penting dia sudah melempar untuk dirinya dulu, baru kemudian melempar untuk orang yang digantikannya itu. Sunnah-sunnah romi jumlah akobah. Ada sunnah-sunnahnya juga. Apa itu? An yuqaddim yuqaddimahu ala khalqi wa tawafi wa nahri. Hendaknya romi didahulukan daripada pekerjaan menggundul. Pekerjaan tawaf dan pekerjaan e, menyembelih kurban. Wahina izin yantahi waktu talbiyah pada saat itu telah selesai sudah waktu talbiyah. Nggak ada lagi waktu talbiyah. Kemudian yang kedua ayarmi abad artifai syams gadra rumhin gablaz zawal. Kapan kita ngelempar setiap harinya itu, jumroh itu? Hendaknya kita ngelempar setelah matahari itu mulai meninggi dengan kadar romoh dan sebelum zawal. Anjalmi awal usulihi ilaminah. Jadi pertama kali sampai ke Mina langsung kita ngelempar. Itu tahiyatnya Mina seperti itu. Kalau tahiyatnya masjid kan sholat. Kalau tahiyatnya di antara manusia salam. Kalau Mina tahiyatnya adalah begitu sampai langsung kita ngelempar. Yang keempat ala Mina an yaminin wa Makkah an yasarin. Nah ini. Menjadikan Mina di sebelah kanan kita, Makkah sebelah kiri kita. Jadi ya, supaya itu. Jadi karena dulu ada gunung, jadi nggak mungkin dulu dari arah eh, apa kiblat itu nggak mungkin itu. Kemudian yang kelima takbiru inda kulli hasol, Jadi setiap melempar bismillah Allahu akbar lempar. Yang keenam ayakun al juga dari hasal hazaf habatul full, Jadi kecil-kecil bukan besar. Jadi batunya itu kecil-kecil segini-segini gitu. Yang dilempar gitu ya. Gak besar. Nah, di situ banyak orang yang luka-luka. Makanya kan di situ dikatakan biasanya kalau orang haji itu kalau banyak kezalimannya di situ dibalas gitu lah. Em, nah, ada yang sampai pakai payung takut kena batu. Ada gitu. Nah, jadi banyak orang yang suka menzalimi orang itu di situ pulang berdarah kepalanya. nah, <laughs> jadi Jangan sampai kita datang sama orang, eh kamu lempar aku ya, berdarah ini. Darah. <laughs> itu? Itu Allah yang gerakkan semuanya gitu. Bahkan subhanallah, Mina itu mempunyai ke, mempunyai apa keunikan dan keanehan serta keajaiban dalam beberapa hal. Mina itu kecil sebetulnya, nggak besar. Tapi dua juta orang yang setiap tahunnya melaksanakan haji, itu muat saja Mina itu. Sama seperti rahim. Rahim itu kan kecil, segini rahim itu. Tapi ketika ada janinnya, besar-besar. Elastis gitu. Itu mina. Yang kedua, batu yang diterima, nggak bakal ketahuan. Hilang. Yang ada itu nggak diterima itu. <laughs> Ngerti ya? Kalau kita diterima batunya, itu nggak hilang. Ngapa? kalau kita diterima itu hilang. Yang nggak hilang itu yang diambil, yang diangkut sama truk itu yang nggak diterima nggak diterima. nggak usah dicari-cari mana ya batuku ya. Udah jadi hilang nggak hilang. nggak usah. nggak usah yang penting lempar. Husnudzon aja sama Allah taala itu Karena seperti itu. Yang ketiga, subhanallah, itu kan dua juta orang tinggal di Mina. Paling tidak lebih dari enam jam mereka tinggal di Mina. Tentunya kotoran banyak berserakan di mana-mana. Itu nggak ada pembersihan. Subhanallah habis mereka selesai itu langsung Allah menurunkan air hujan dan bersih begitu aja. Hem. Oleh karenanya kan orang-orang di dunia itu merasa heran. Siapa yang menggerakkan gitu. Dalam satu waktu mereka itu datang semuanya menuju ke Saudi ya, untuk melaksanakan manasik haji itu. Siapa yang menggerakkan itu semuanya gitu. Dan subhanallah, satu lagi yang membuat mereka merasa heran kepada kaum muslimin adalah ketika mereka sholat di haram Makkah maupun haram Madinah, itu kan jutaan orang. Nggak ada yang merentah. Nggak ada yang mengkoordinir. Mereka satu saf lurus semuanya. <laughs> di mana di dunia bisa dapatkan semacam itu? Sekian banyak, tapi semuanya rapi semuanya nggak ada kecuali agama Islam. Nah, oleh karenanya jadi syariat Islam itu hikmahnya itu sangat luar biasa dan kalau seumpama mereka itu benar-benar mau mengakui dari hatinya maka pasti mereka itu akan mengatakan agama yang benar hanyalah agama Islam. Agama satu-satunya agama yang mempunyai sebuah aturan yang berkaitan dengan apapun yang menjadi aktivitas manusia, berkaitan dengan apapun, semuanya dibahas. Coba kita lihat di dalam agama asalnya Ada hukum masalah haid? Kalau segini tidak boleh sholat, apa ini tidak boleh gereja, gitu. Nggak ada. <laughs> Kecuali agama Islam. Apakah ada hukum tersendiri yang berkaitan dengan misalnya talak? Talak itu kalau tiga, begini, gini, gini, gini. Agama lain tidak ada. Agama yang bersih, agama Islam. Nggak ada kotor dan sebagainya. Jadi semua punya hikmah gitu. Kemudian yang ketujuh ayarnya bil yadil yumna. Jadi kalau ngelempar itu dengan tangan kanan, jangan tangan kiri. Kalau tangan kiri boleh, nggak apa-apa, tapi sunahnya dengan tangan kanan. Yang kedelapan rob uyadi hatta yura bayadu ibtihi ibtihi lirajuli. Jadi untuk laki-laki sunnah untuk angkat tinggi-tinggi gini, nah, sampai kelihatan ketiaknya gitu. Ah gitu. Apa? Walaupun walaupun dekat, tetap gini. Jadi boleh, nggak ada bedanya antara yang eh, apa di tingkat pertama, kedua, ketiga sama saja semuanya itu. Terus yang sembilan. Kau kaunul hasal tohiratan jadi e, batu yang kita lempar itu suci. Jadi suci dulu, suci dulu baru kita gunakan untuk untuk lempar. Wallahu subhanahu wa taala alam. Ya, Ketika lempar <laughs> Jadi begini. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Karena Allah Taala sudah menegaskan dalam Al-Qur'an. Apapun yang kita alami itu karena apa ulah kita. Ulah kita yang baik atau ulah kita yang tidak baik. Ulah kita yang baik bisa jadi dohirnya kita akan mendapatkan sesuatu yang sifatnya kayaknya musibah padahal enggak itu diangkat derajatnya Kebanyakan tidak. Karena kelakuan kita yang tidak baik akhirnya dibalas oleh Allah Taala dengan kenistaan, kesengsaraan dan sebagainya. Oleh karena jadi fabi maka sahabat aidikum ini di sini kembali bukan hanya kepada yang tidak baik saja, yang baik pun juga diganjar. Di, yang baik diganjar dengan kebaikan. Kebaikan berupa apa? Berupa pahala di balik musibah itu. Nah, yang tidak baik diganjar juga dengan cobaan. Untuk apa? Dihapuskan dosanya. Gitu. Nah, makanya di sini kita bisa bisa melihat antara orang yang soleh dengan orang yang tidak soleh, dua-duanya diuji, dua-duanya dicoba. Tapi yang orang yang soleh itu dia tenang, wajahnya penuh dengan ke eh, apa gonaah menerima. Tidak ada dia itu sampai dosa di atas dosa. Artinya doakan ini, ini kayaknya dari orang nih. Kalau nanti ada dukun-dukun kasih tahu sama anak, nah, itu berarti tanda ini orang nggak baik. Dan apa yang dialaminya itu adalah orang yang e, diberikan musibah untuk dihapuskan dosanya. Tapi kalau ketika tertimpa musibah orang itu dia nerima dengan e, apa yang Allah berikan dan dia mengatakan ini semua karena sebab saya. Diangkat untuk diangkat derajatnya itu berarti diangkat derajatnya. Itu aja perbedaannya seperti itu. Orang yang baik dicoba, orang yang tidak baik juga dicoba gitu. Nah, tapi yang pasti seperti yang terjadi pada anak kecil. Nah, kalian semua kan ibu-ibu muda masih. Kalau ada anak kecil itu jatuh dan sebagainya, jangan berteriak-teriak. Kalau kamu nggak berteriak, dia nggak bakal nangis. Yang bikin nangis itu ibunya kadang-kadang. Ketahuilah, kalau seumpama ada anak bayi jatuh, ada anak bayi kepleset dan lain sebagainya, itu Allah Taala itu ingin memperkuat syaraf-syarafnya dan sebagainya. Ngerti enggak? Jatuh begini. Kenapa sih bayi itu jatuh, harus jatuh? Supaya dia tahu, oh kalau begini jatuh ya, oh berarti anak yang akan datang harus seimbang, harus ini. Itu loh. Semua ada ajarannya. Allah lebih tahu gitu Dan yang jatuh itu bukan cuma bayi kamu, semua bayi-bayi kamu, bayi-bayi yang lain juga seperti itu. Semuanya memang seperti itu. Jadi sehingga dia tahu, oh kalau gini ini bahaya, oh ini sakit. Kalau begini berarti anu aku harus menghindar, aku nggak boleh begitu dong. Ah, gitu. Jadi pertumbuhan seseorang itu dewasa menjadi dewasa itu bukan hanya karena tahu sendiri tidak, tapi karena e, pendewasaan yang Allah ajarkan kepadanya. Terima aja, terima saja gitu. Artinya apa? Ya udah nak sabar nak ya. Nah, berarti Allah akan memberikan kamu kebaikan. Nah, kalau seperti itu nanti akan terangkat Faham derajatnya anak itu akan terangkat dan dia tidak biasa eh, apa menjadi orang yang yang apa yang namanya putus asa gitu loh. Seperti kemarin yang loncat dari apa? Dari tower itu. Nah, itu kan karena mereka nggak belajar. Memang sudah diajarkan mereka nggak pernah mereka belajar bagaimana untuk tidak berputus asa. Bahkan putus asa itu dalam agama itu termasuk dosa yang besar. Itu termasuk dosa yang besar. Gitu. Oleh karena itu, maka kemiskinan, sakit, dan lain sebagainya itu bukan merupakan tanda bahwasanya Allah tidak suka pada kita tapi justru itu adalah tanda Allah itu cinta pada kita kalau kita menerimanya gitu. kalau kita nggak menerimanya ah, itu tanda Allah Taala mencintai dia cuma mencintai dia dengan arti yang lainnya arti apa biar dihapuskan dosanya nah, jadi kalau sudah terkena semacam itu jangan sampai tambah lagi dosanya tambah lagi dosanya tambah lagi cobaannya nanti kapan mau selesai <laughs> Ngerti nggak? Nah, yang dilakukan oleh banyak orang sekarang ini seperti itu. Ini sudah tahu, sudah Allah Ta'ala tegaskan. Ini adalah untuk menghapus dosa. Jangan ditambah dosa lagi. Kalau ditambah dosa lagi, nanti perlu lagi Allah memberikan sesuatu yang untuk menghapus dosanya lagi. <laughs> Sabar, udah terima. terima. Gitu. Jadi gitu caranya. Gitu. Ya. Yeah. Iya. Uh, tetap saja karena dia itu sudah balik kan umur 17 tahun ya. Umur 17 tahun semoga Allah merahmatinya. Nah, cuma artinya kalau makan karena ikan ilusi halusinasi dan sebagainya. Tapi eh, Maka kalau memang dia itu dikategorikan sebagai orang yang gila, maka nggak ada nggak ada tuntutan nanti di akhirat. Berarti cobaan bukan untuk dirinya tapi cobaan untuk keluarganya. Nah, tapi kalau seumpama dia itu melakukan itu karena putus asa, nah itu berarti dia akan dianggap dosa gitu. Dan sekarang ini yang semacam itu banyak sekali gitu banyak sekali. Orang yang apa? Yang melakukan bunuh diri dan sebagainya, yang tidak kuat untuk menghadapi masalah dan sebagainya gitu Sehingga begitu dia menghadapi masalah, dia langsung melakukan sesuatu yang bertolak belakangan dengan akal. Ya seperti itu tadi Ya, kenapa? Karena dia mentok gitu. Mikirnya mau kemana? Kalau kita kan ada salah. Nah, ini pasti Allah berkehendak sesuatu. Dan Rasulullah sudah bilang, Allah tidak menentukan sesuatu kecuali pasti yang terbaik. Ini yang terbaik buat aku. Cuma tahunya nanti setelah beberapa waktu. Nah gitu. Sehingga apa? Nggak ada buntu. Orang buntu ini nggak bisa mikir. Akhirnya dia bunuh diri. Nah, anak kecil juga seperti itu. Jangan kamu jatuh terus ya. Tenang, tenang aja. Em, kamu kasih tahu, nak, kamu jatuh itu yang jatuh itu kan Allah. Berarti ada maksud, tujuan biar kamu itu lebih dewasa, biar kamu itu lebih hebat, biar kamu lebih tahan badannya, ah, gitu. Diajarkan seperti itu. Ada nah, kalau nangis, oh marah-marah dan -marah, tambah takut, penakut jadi anaknya. Itu lihat anak kecil tuh di Saudi itu, anak kecil itu keluar dari dari apa dari mobil itu biasa kayak gini keluarkan badannya. Coba di sini teriak sama ibunya. Makanya jadi penakut orang Indonesia. Kalau orang Saudi enggak. Biarkan aja gitu. Nah, yang penting dikasih tahu yang bahaya apa dikasih tahu gitu. Jadi itu adalah sistem pendidikan dan pe pendewasaan dan penambahan akal daripada seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Saya kemak. Hah? Ah, jadi begini Ustazah. Rasulullah kan bilang al-junun funun. Al-junun itu funun. Kegilaan itu banyak hal sebabnya. Uh, maka banyak hal sebabnya itu itu diambil dari mana coba lihat kita kita lihat ya mata kita ya begitu kita terarah ke sini berapa yang yang termasuk yang yang kita yang terungkap dalam mata kita. Ada kembang, ada baju, ada perempuan, ada jendela, ada ini semuanya. Itu satu daripada objek-objek yang kita tampak ini, ini bisa menyebut, menyebabkan masalah. Bisa mengembangkan pikiran kita. Saya lihat di pohon yang dekatnya musola itu ada tiga pohon, ada tiga daun yang ke bawah. Ustaz pikir eh, kayak ada buahnya. Mau tadi Ustaz pikir kok kayak ada buahnya gitu. Nah, itu lihat. Dari sekian objek yang kita lihat. Apa nah, itu pula? Mata ini kan mewakili daripada otak yang memang diperintahkan untuk berpikir. Nah, ketika pikiran itu sudah dipaksakan dengan dengan apa? Dengan sesuatu yang memang dia tidak mampu, terjadi hang. Ketika terjadi hang, maka timbullah kacau, pikirannya itu kacau. Nah, sehingga dia merasa kayaknya ada orang bilang gini, kayak ada orang gini ya gitu. Kekacauan itu seperti itu. Kalau dipandang dengan syariat itu seperti itu. Sama seperti kalau kita punya komputer, komputer itu kan memorinya tergantung ada yang satu giga, ada yang dua giga, tiga giga. Yang kita punya itu Apple itu 2,3,9 eh, HGZ. Nah, itu tambah besar, tambah muatnya banyak. Artinya apa? Dibuka sekaligus beberapa aplikasi. Kalau memorinya besar, maka bisa. Ini buka, ini buka, ini buka. Anda pernah punya foto sejumlah 600 objek. Ya. Anda buka semuanya. Terbuka. Masih bisa mampu komputer Anda. 600. Coba komputer biasa, enggak akan bisa. Dalam waktu yang bersamaan, kemudian kita akan gerakkan semuanya. Gak bakal mampu. Kalau yang malnya kecil. Kalau memorinya besar bisa. Nah, gitu. Manusia seperti itu. Kalau memorinya itu hanya bisa digunakan untuk 16 aplikasi misalnya dibuka bersamaan. Kemudian kita buka lagi di atas 16 aplikasi itu satu lagi aplikasi. Hang. <laughs> nah, makanya kan di sini kita kan orang kalau beriman gak bakal dia itu. Nah, jadi ya, gimana caranya? Nah, beriman itu kita melihat segala sesuatu itu dengan positif. Jangan pernah melihat dengan negatif. Melihatnya itu secara positif. Jangan pernah melihatnya secara negatif. Kalau dari satu segi kita tidak bisa mengartikannya atau e, melabelnya, melabelinya dengan positif, kita coba cari segi lainnya. Terus sampai 70 segi. Sehingga kita memandang itu positif. Gitu. Kalau semua tidak bisa lagi, ah kita katakan, ah yang pasti ini ada positifnya, kita nggak tahu apa itu karena ilmu kita terbatas. Sesuai dengan firman Allah Taala, "Wa mauti itu minal ilmi illa qalila." Gitu. Beres sudah. Sudah, kalau sudah masuk ke situ jalurnya besar, luas. nggak ada batasnya. Nah, tapi kalau dipikirin terus, pikirin-pikirin itu, buat apa? Makanya kalau ada masalah jangan dibiarkan berkembang. Ada masalah selesaikan. Jangan dibiarkan. Anda dengar gini-gini ya, betul ya? Gini, udah selesai, selesai. Yang jadi pelajaran buat dia jadi pelajaran, jadi pelajaran buat kita jadi pelajaran, tapi selesai sudah. Jangan dibiarkan di sini. Di sini biarkan di sini hanya dosa, tetap sudon dan sebagainya, apalagi berkaitan dengan guru dan sebagainya. Itu hati-hati besar. Gibanya orang alim apa hukumnya? Dosa besar. Gibanya orang biasa dosa kecil. Gibanya orang alim katanya dimaul ulama masmum, Nah, jadi darahnya ulama itu beracun. Kalau dia kesian ditegor. Kalau nggak kesian biarkan aja. Nah, kalau dia kesian ditegor. Eh, nah, supaya, supaya sebelum terjadi sesuatu pada dia. Gitu. Nah, karena apa? mas Masmum dia. Nggak bakal diterima oleh Allah Ta'ala. Ulama dibicarakan yang enggak-enggak. Gitu. Nah, itulah maksudnya. Selesaikan masalahnya. Selesai. Nah, kalau dibiarkan terus berkembang, kesian dia juga. Tanpa berdosa, tanpa berdosa. tegor sekalian selesai. Mau nerima nggak nerima, ya terserah gitu. Nah, jadi ulama seperti ulama dahulu itu seperti itu. Jadi nggak pernah membiarkan masalah itu berkembang, nggak. Masalah selesaikan. Jangan pernah lari dari masalah. Masalah apapun tidak pernah ada suatu masalah yang tidak ada solusinya, pasti ada solusinya. Selesaikan. Jangan biarkan berkembang gitu. Nah, gitu. Enak hidup tuh enak. Tapi kalau semua terus dibiarkan berkembang, biarin ah masa bodoh ah masa ah terus akhirnya berkembang. Akhirnya setiap melihat dia nggak enak, lihat ini nggak enak dan sebagainya ini. Menimbulkan salah buat setan masuk. Gitu. Datang, kita salah nggak salah kita minta maaf. masa selesai. Seperti yang mengungkapkan ada beberapa eh, ada satu orang masih keluarganya ustazah, dia itu tiba-tiba benci sama anak, nggak suka sama anak. Gara-gara dia salah paham. Misalnya dia telepon kepada kita, anak nggak responnya kurang baik karena pada waktu itu memang anak ngajar dan memang bukan urusan anak itu, gitu. Sehingga anak sebetulnya nggak perlu merespon. Tiba-tiba anak dijelekkan sama dia, habis difitnah, digini-gini sebagainya. Nah, sampaikan sama Ustazah dia. Akhirnya anak selesaikan. Anak ketemu, anak eh, telepon nggak diangkat, anak SMS dulu. Setelah SMS dijawab, ah, baru kemudian satu anak telepon lagi. Nah, saya cek, kan minta maaf, ini semua karena kesalahan anak, karena apa keterbatasan akhlak anak dan sebagainya. Sampai akhirnya sudah selesai. Nggak ada lagi profil-profil yang enggak-enggak. Nah, gitu. Nah, kalau berkaitan dengan orang lain seperti itu, apalagi berkaitan murid gitu. Tapi kalau berkaitan dengan murid, muridnya sendiri harus minta maaf, bukan gurunya yang minta maaf. Nggak ada ceritanya guru meminta maaf gitu. Apalagi salahnya salah siapa gitu loh. Ah, tanya sama orang, salah. Siapa yang salah? ana apa dia yang salah? Mana ada guru datang pada muridnya, minta maaf ya. Oh, guru itu orang tua. Nah, gitu. Jadi harus tahu diri. Nah, ini orang lain. nggak ada hubungannya. nggak ada hubungan eh, belajar atau mengajar. Gitu. Nah, yang penting, yang pasti kalau masalah itu cepat diselesaikan, hati itu bersih. nggak ada dendam, nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada semuanya. Tapi kalau dibiarkan menggelembung, ah jadi masalah besar. Nah, jadi jangan dibuka selah buat setan. Tapi putuskan, pupuskan selah buat setan supaya dia tidak bisa mengganggu kepada keimanan dan ketakwaan kita. Saya gimana? Halaman berapa? Ya? Salah satu berapa? sampai ke Wa qalu Sayyidina Najm radhiyallahu anhu wa nafa'a bihi amin. Wasahrawardi al-awarifi fattabi' arada bihi asya' al-imam dalil at-tariqah wa turjam wa turjuman al-haqiqah ustaz asy-syuyukh gudwat arifin wa umdat as-salikin Syahabuddin Abu Hafs Umar bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Amway bin Umawai At-Taimi Al-Bakri nisbatun ila Abi Bakar As-Siddiq wa huwa min Bani Tamim min Bani Taim Al-Qurashi musannifu kitab Al-Awarif yani Sahrawardi termasuk salah satu daripada aulia Allah yang besar dan termasuk kitab karangannya itu menjadi sumber utama ilmu tasawuf selain Arba'inul Usul, selain ehya Ulumuddin dan juga eh, Kutul Gulub, nah, ditambah lagi Awariful Awarif Al Awarif ini. Nah, ini kalau bukan orang ahlinya jangan baca Awarif. Jadi biarkan kita itu baca kitab-kitab semacam itu kepada seorang guru gitu. Karena karena terlampau tinggi gitu. Walihaza adafahu ilaihi Sayyiduna Nadim wa amara bitibaihi. Tafaqaha mazhab al-Imam Syafi'i dia belajar fikih menurut mazhab Imam Syafi'i wa tahaqqaqa fihi bahkan dia itu tahqiq di dalamnya wa qara al-khilaf wal adab wa aqada majlis al-wa'd sinin fi madrasati ammihi Abi Najib wa lahu qabulun jadi ucapannya itu terima qabul tadharu fi majlisi wa'dihi ahwalun khariqah yang tampak di dalam majlis mauidahnya keadaan-keadaan yang sangat luar biasa. Wa yatubu fihi katsiran min hajirihi. Dan banyak yang hadir di dalamnya itu bertobat terhadap dosa-dosanya. Wa kana yatubu ilaihi bisualat akabir akabir asrihi. Dan adalah dia itu selalu bertanya kepada orang-orang yang besar di zamannya. Atau bertanya kepadanya, wajibu alihah dan dia menjawabnya. Semangkota qata'a wala zama baitahu. Kemudian setelah itu dia tinggalkan semuanya. Dia masuk uzlah. Wa dawama shaum wa zikir wal ibadah ila an dhahara wa ala sya'nu. Sampai tampak dan tinggi. Uh, yang berkaitan dengannya. Walam yakun fi asrihi misluh. Tidak ada pada zamannya yang seperti dia. Wa sahiba ammahu as-syeh abad Najib As-Sahrawardi. Wa akhada anhu tasawuf wa ilmal hadis wal fiqih wa sahib Syekh Muhyiddin Al-Qutb Abdul Qadir Jilani. Ajib. Jadi dia di zaman satu zaman sama Syekh Abdul Jilani ya. qala lahu, dia pernah berkata padanya, "Anta akhirul masyhurin bil Iraq. Kamu itu adalah orang yang terakhir masyhur di Iraq. Dan memang betul setelah itu nggak ada yang masyhur lagi. Setelah Imam Sarawardi, setelah Syekh Abdul Jilani nggak ada lagi sampai sekarang. Yang terkenal setelah mereka nggak ada lagi sudah. Allah alaihi bi'ulumil ma'arif walanwar. Allah membukanya dengan ilmu-ilmu ma'rifat dan cahaya-cahaya. Waradat alihil ahwal dibuka pada dirinya beberapa hal. Wa lahul mawahib dan dia mendapatkan mawahib dari Allah taala wa syekh zamanihi bila nizain wala difa. Dia menjadi satu-satunya syekh pada zamannya tanpa ada eh, apa penolakan dari seseorang pun. Artinya disepakati hal itu. Wa akhadha aidan an Syabi Muhammad bin Abdullah Al-Basri wa sama' bi Syekh Ali Al-Kurdi wa lahu ma'hu maqisas. Wa intahat ilaihi riyasa fi tarbiyatil muridin. Wa yakfi fi ma'rifatihi kitabul awarif. Dan cukup yang menunjukkan akan keluasan ilmu tasawufnya itu adalah kitabnya Al-Awarif. Al-mustamil ala maknunil ma'arif yang mengandung kepada banyak hal yang tersimpan daripada ilmu-ilmu. Wa masunatil mahasin wal lataif al-mustamil ala duraril ma'arif. Masunat yang terjaga, al-mahasin dari kebagusan-kebagusan, wal lataif ilmu-ilmu yang tersimpan. Al-mustamil ala durur ma'alif yang mengandung kepada duror, mutiara-mutiara ma'rifah. Wa yawakitul hikam. Wa ma bihi hayatul gulub wa shifa'uha minas sakam. Walahu minal mu'alafat. Dia mempunyai beberapa karangan. Rasfun Nasaih al-Imaniyah. Nama kitabnya. Wa kashful fadaih al-Yunaniyah. Yadidu fiha al-falsafah. Warrahikul makhtum fil ma'arif. Rahikum Mahtum yang terkenal itu. Itu kitabnya beliau. Walahu aqidatun jamia sammaha a'lamul huda wa gara zalik. Wa gala Syekh Ibn Nuktah. kana Syekh Sihabuddin Syekhul Iraq fi waktihi. wa kana sahibu mujahada wa ithar wa tariqah hamidah wa muru'ah tammah wa urat ala kibri Dia salah satunya yang tampak daripada Syekh di Iraq dan dia sahib mujahada, ahli ya yang mengutamakan orang lain, mengutamakan akhirat daripada keduniaannya. Waqala bin Najjar kana syekh waqtih fil haqiqah wa antahat ilaihi riyasah fi tarbiyatil muridin wa dal khalqa ila Allah taala wa dhaharat barakatu anfasihi fi taubatil usah dan kembali kepadanya segala kepemimpinan di dalam mendidik para muridin dan dia berdakwah mengajak semua makhluk kepada Allah taala dan tampak keberkahan dari nafas-nafasnya dengan bertobatnya banyak orang-orang yang ahli maksiat. Wa dzakara ghairuhu annahu kana katsirul hajj dan banyak pula yang menyebutkan bahwasanya dia itu seringkali melaksanakan ibadah haji wa kataba ilaihi ba'dhum dan ada yang menulis kepadanya surat kepadanya ya sayyidi wahai tuanku in taraktul amala ukhlattu ilal batalah wa in amaltu dakhalanil ujub kalau aku tinggalkan pekerjaan yang aku ingin kerjakan, maka aku akan menjadi seseorang yang nganggur. Tapi kalau aku lakukan, aku paksa kalau aku melakukannya, maka datang ujub di situ. Paham? Kata beliau ini. Itu termasuk tawaduknya beliau ya. Wa kana lahu gabulun katsirun fi majlisi wa'dihi. Jadi wa, wa mau idahnya itu diterima oleh semua kalangan. وله نفس مبارك وأنشد يوما على الكرسي رحمه الله تعالى لا تسكيني وحدي فما أود فما أودت فما أود تسجدnya أني أشيه بها على جلاسي على جلاسي فما أوادتي فما أوادتي أنت الكريم فلا يليك تكرما in ta'daman nadama'u dunal ka'si fatawajadan nas jadi merasa senang manusia dengan yang demikian itu wataba fil majlisi jam'un katsir dan bertobat di dalam majlis itu banyak orang Ulida radhiyallahu anhu wa nafa'a bihi dilahirkan pada bulan Rajab tahun 9 eh, 39 539 Bisahrawat Bisin muhmalah madmumah sahra wardi ra'in sahra wardi al-ula maftuha wa thaniya sakinah sahra maftuha wardi ra yang kedua sukun baldatun min iraq al-ajam wa nasha fi hajri ummihi abi najib wa ammi akhar wa wa ammi akhir umrihi wa aqada wa aqida di akhir umurnya dia buta dan tidak bisa uh, lumpuh badannya. Walam yahlu bishayim min tapi tetap saja dia tidak mengurangi sedikit pun daripada wirid-wiridnya. Wa mata Muharram dan dia meninggal di bulan Muharram sanata isnain wa thalathin wa sitamiyah di Baghdad. Pada tahun 632 Hijriah di Baghdad. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Allahumma fa'na barakatihim. Wa alhamdulillah. apa hikmah dari perbedaan iddah antara cerai dan ditinggal suami. Kalau tujuan iddah adalah membersihkan rahim dari kehamilan. Fem, Jadi memang dikatakan bahwasanya di antara hikmahnya iddah itu adalah untuk mengetahui rahim itu berisi atau enggak gitu. Itu di antara hikmahnya. Tapi bukan satu-satunya hikmah karena di situ kan ada lita abud, ada lita fajuk, li zaujiha untuk bikin sakit kepada suaminya dan juga ada juga ditabut. Tabut nah, itu adalah begitulah kita diperintahkan, begitulah kita laksanakan. Itu tabut. Mau diketahui hikmahnya atau tidak diketahui hikmahnya. Sedangkan kenapa di sini dibedakan kalau eh dicerai berarti tiga kali sucian kan? Kalau dia itu haid atau tiga bulan. Kalau dia hamil maka sampai melahirkan, ya kan? Terus kalau dia ditinggal mati 4 bulan 10 hari gitu. Nah, jadi di antara hikmahnya itu adalah dikarenakan kalau seumpama kita itu mengetahui atau mengetahui kebersihan daripada rahim itu kan cukup tiga kali sucian. Fem itu bisa jadi dua bulan lebih atau tiga bulan cuma. Tapi kalau meninggal empat bulan sepuluh hari, karena biasanya empat bulan sepuluh hari ini baru akan hilang eh, kesedihannya itu. Kesedihan itu akan hilang dari semuanya, dilupakan. Jadi batasnya itu 4 bulan 10 hari. Kalau ada yang meninggal, suamilah, anak, ayah dan sebagainya, itu 4 bulan 10 hari baru akan mulai terasa hilang sudah. Sehingga boleh lagi dia menikah. Tapi kalau sebelum itu dia menikah akan menimbulkan kacauan nanti. Itu di antara hikmahnya itu seperti itu. Gitu. Jadi berkaitan dengan perasaan keluarga yang ditinggal 4 bulan 10 hari. Tapi kalau 3 bulan e, tiga kali sucian itu hanya untuk eh, benar-benar menuntaskan bahwasanya rahimnya itu benar-benar kosong daripada rah, daripada janinnya. Ada ada. Benar.